طيب بس <clears throat> زي ما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Perhatikan ya ikhwah, kita masih dalam lanjutan bab yang panjang dalam pembahasannya. Abang kemarin wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Dan ini kita masih dalam lanjutan bab tersebut. Hadis tadi yang telah kita dengar dibacakan oleh Akhwan Abdurrahman. Hadis yang bernomor 7442. Sab'ala wa arba'mi'a wa asnan wa arba'in. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddasani Sabit bin Muhammad. Haddasana Sufyan an Ibn Jurayj an Sulaimana Al-Ahwali an Tawusin an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تهجد في إذا تهجد في من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن antal haqqu wa qaulukal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka hakku, wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun Allahumma lakal Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika khasamtu wa bika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni la ilaha illa anta. Perhatikan ya wah hadis ini hadis yang terkait dengan masalah doa yang diawali dengan banyak apa? tawasulat dengan tawasul yang syar'i di sini. Beberapa tawasul yang disebutkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya memuji, ya Allah Rabb kami, Engkau adalah Rabb kami. Segala puji hanyalah milikmu. Engkau adalah qayyimus samawati wal ard. Engkau yang mengatur dan yang menegakkan langit-langit dan bumi. Walakal hamdu dan segala puji hanyalah milikmu antara busamawati wal ard engkau yang memiliki yang menguasai yang mengatur langit-langit dan bumi man fihinna dan apa saja yang ada di dalamnya ya dalam langit dan bumi walakal hamdu dan segala puji hanyalah milikmu anta nurus samawati wal ard man fihinna telah lewat Lafat nur samawati apa mananya kemarin? Hmm. Di awal-awal. Saya ingat. Apa mana nur samawati? Hmm? Apa mananya? Hmm? Ayo. Mananya adalah munawwiruha Engkau yang menyinari. Hmm? Menerangi langit-langit dan bumi. Waman fihinna dan siapa saja dan apa saja yang ada di antara di dalam langit di dalam bumi. Antal hakku. Engkau adalah maha benar Wa qaulukal haqqu dan perkataanmu perkataan yang maha benar. Wa wa'duka haqqun dan janjimu adalah janji yang benar. Wa liqauka haqqu dan pertemuan kepadamu adalah pertemuan yang benar. Inilah yang terkait dalam judul yang telah kita baca. Ya kan? Walikauka hakun. Likau mananya banyak tadi? muayana. Al-liqa di sini tak tadi atau yak tadi al-muayana. Apa namanya muayana? Melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqa kemarin dikatakan ada liqaani, al-liqa ketemu dengan Allah ada dua makna ketemu. Yang satu ketemu ma'ahu ru'yah, ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Yang satunya liqa walaysa ma'ahu ru'yah. Ketemu yang tidak ada ru'yah ini adalah bagi orang-orang kufar, munafikin, kufar, musyrikin. Malik, nah, lik, kamu ceramah dewan. Penceramah besok ini gede, cilik ceramah. Walikau amun nauliko ani, Liko ini umum akan tapi liko itu ada yang bersamanya ru'ya. Ini bagi orang-orang yang beriman. Ketemu dengan Allah dan melihat Allah dengan mata kepalanya. Seorang orang, seorang yang beriman atau manusia yang beriman. Dan liko yang tidak ada ru'ya, temu tapi tidak melihat Allah, bahkan adanya azab, ada kalam mereka mendengarkan kalamnya Allah. Celaan dari Allah Ta'ala. Tapi tidak melihat. Adapun di sini awal likau hakun ini adalah bagi orang yang beriman. Liqa yang bersamanya adanya ru'ya. Ayak tadi al-mu'ayana. Mana mu'ayana? Melihat langsung. Wal jannatu hakun dan surga adalah benar. Wan naru hakun dan neraka adalah benar. Al jannah alif lam lil ahad. Jannah maknanya kalau secara bahasa adalah kebun. Tapi ini adalah beda daripada itu bahkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dengan bertingkat-tingkat Tingkat-tingkat tentang apa nikmat yang ada di sana. Wasa'atu hakun dan sa'a alif lam lil ad yakni waktu waktu apa waktu kebangkitan dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya adalah benar Allahumma lakal aslamtu Allahumma laka aslamtu takdimu sir majrur ya alhamdulillah Hah? Apa tadi? Kalau bilang alhamdulillah semuanya wajib menjawab ya rahamukallah. Wajib semuanya per orang. Lain dengan salam. Seseorang bilang assalamualaikum, satu juta orang jawab satu cukup. Paham? Tapi kalau doa bersin dengan menyebut alhamdulillah yang mendengarkan semuanya wajib mengucapkan ya rahamukallah dan yang tadi didoakan yang bersin menjawab dengan apa yahtikumullah wa yuslih balakum <clears throat> demikian insyaallah ini fikirnya seperti itu Taib Allahumma alaka alaka aslamtu laka hanyalah untukmu aku berserah diri Allah ya Allah, hanyalah bagimu aku berserah diri. Takdim mujir al-majrur. Ini bukan khusus. Khusus bagimu aku berserah diri, bukan berserah diri kepada Jospus kepada Amerika, kepada demokrasi. Ya kan? Tapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amantu dan hanya denganmu aku beriman. Wa alaika tu dan hanyalah atas engkau ya Allah aku bertawakal, aku pasrah. Kuserahkan urusanku hanyalah pada engkau. Wa ilaika khosom Ah, wa ilaika tu al khosoma. apa mukhasama itu? Perdebatan kan? Hanyalah kepadamu kulakukan. Bukan membela diri, bukan membela kedudukan. Boleh seorang itu membela diri, tapi bukan membela diri dalam dosa. Diri seorang itu baru boleh dibela. Nggak boleh seorang itu kemudian pasrah, dibantai orang, dicela orang. Boleh seorang itu membela dirinya. Ya kan? <clears throat> Wabika tu dan denganmu ya Allah aku khusus denganmu aku berhukum. Tengok, hakam tuh. Bukan berhukum dengan tawagit Nah ini semuanya tadi adalah tawasul-tawasul yang syar'i kemudian mintanya apa minta apa yang diminta faghfirli nah, maka ampunilah aku ma wa ma maka ampunilah aku apa yang telah kulakukan dan apa yang ku takhirkan akan kulakukan semuanya Rasulullah minta ampun kepada Allah faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu apa yang telah ku lakukan dan apa yang akan apa yang ku takhir takhirkan seandainya terjadi kalau aku punya kesalahan dulu dan nanti ampunilah nah ini doa diawali dengan apa beberapa tawasul yang syar'i Bukan tawasul yang batil seperti ya Rabbi bil Mustafa balik sidana Wahai Rabbku, aku bertawasul dengan nabimu ini. Hendaknya nabi ini maka ampunilah dosaku. <clears throat> Taib wa asrartu wa alantu. Baik apa yang ku rahasiakan dan apa yang ku lakukan terang-terangan dari berupa kesalahan ampunilah aku wama anta a'lamu bi minni dan apa yang kau ketahui apa yang wama an wama anta a'lamu apa yang kau ketahui dariku tentang kesalahan-kesalahanku maka ampunilah aku seluruhnya la ilaha illa anta ditutup dengan apa kalimat tauhid yang disitu terkandung dua rukun. Apa dua rukun? An-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Penafian semua sesembahan tidak berhak disembah. Ya kan? Kecuali engkau saja ya Allah. Itu namanya is isbat. Nah, itulah dua rukun kalimat tauhid an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Penafian semua aliha selain Allah adalah batil. Enggak berat disembah. Dan penetapan hanyalah Allah tak yang berhak disembah. Itu namanya dua rukun tauhid. Kalau enggak itu enggak sah. Maka itu ketuhanan yang maha esa bukan kalimat tauhid. Bukan sebagaimana perkataannya sewet dan konco-konconya. Memaksa-maksakan tuhan yang Maha Esa maunya apa? Itu kalimat tauhid. Kalau gitu orang Kristen bilang tuhan yang Maha Esa jadinya apa? Masuk Islam. Dari mana? Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mengandung penafian dan penetapan. Kalau Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah ya ini siapa? Hah? Siapa? Al-Imam Bukhari rahimahullah Qala kau bin Sa'd wa Abu Zubair an Tawusin qayyamu ah. Tadi dibilang apa? Anta qayyimus samawati wal ard. Allahumma rabbana lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ard. Ya toh? Tapi berkata Tawus bahwasanya Tawus bilang anta qayyamus samawati wal ard. Ah gitu. Paham? Teman. Paham itu maksud? Maksud. Ah. Faqala Mujahid al-qayyum. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyum. Ya kan? Demikian anunya matanya. Tapi berkata Mujahid al koi apa? Antaqayyimu. Nah, kalau mesti sekarang Antaqayyum. al koyum Al-Qaimu ala kulise Nah, makna al koyum adalah yang qaim ala kulise Mana qaim? Yang menjaga atas segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu dikatakan al-qayyum. Jadi segala sesuatu dari hamba Allah adalah diatur oleh Al-Qayyim siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qara Umaru Al-Qayyam. Kalau Umar membaca Al-Qayyam wa huma madhun. Al-Qayyum atau Qayyam keduanya adalah pujian. Dan juga di sini di taliknya ditulis warawahu Imam Muslim. Jadi ada di sini juga ada dalam sahih Muslim maka dikatakan muttafaqun alaihi. Nah, taib. Jadi yang terkait dalam masalah hadis tadi itu adalah walikauka hakun. Nah ini. Aliko yak tadi al muayana liko. Kalimat liko ini ketemu mananya dalam menuntut bagi orang-orang yang beriman harus melihat Allah sekali sekalian juga. Ketemu dan meli, melihatnya. Dan ini nggak dimiliki oleh orang-orang kafir. Ayo, jangan kuyon, Perhatikan. As-sarhu. Penjelasan dari Syekh bin Basar rahimahullah taala Soalun menasih Pertanyaan dari Syekh Sin itu maknanya apa? Soal. Jadi soalun menasih gitu pertanyaan dari Syekh. Syekh siapa? Syekh bin Bas. Mana pertanyaannya? Hah? Mana pertanyaannya? Fir. Itu nah, lewat oh bacaannya apa tuh ya? Hah? Roji. Ah, roji sabita benar Muhammadin. Syekh bin Bas bertanya kepada para hadirin di situ, Rojik sabita benar Muhammad apa narasi? Hmm? Apa? Rujuklah maksudnya gimana? Eh? Gimana? Gimana Rahman? Satunya? Apa narasi tidak pernah Muhammad? Eh? Apa? Aywa sahabat bin Muhammad ini coba dilihat. Nah itu. Rasi maksudnya apa? Un, undur. Undur di mana? Undur di takrib. Ya. Takrib punyanya Ibn Hajar rahmat ta'ala. Yang memuat Rijal. Para rawi yang tertera dalam kutub sunan. Rajik sabda bena Muhammad. Kata Sabin Bas bilang kepada sebagian santrinya. Coba kalian rujuk lagi. Tengok itu. Siapa sahabat bin Muhammad? Jawabannya kalau al-Hafidh bin Hajar fit takrib. Nah, jadi di sini sebagian muridnya menjawab. Dan ditulis di sini. Berkata oleh Habib bin Hajar dalam kitabnya Takrib. Nah, nomor rawi 828. Eh, 29. Sabit bin Muhammad Al-Abid. Nah ini. Gelarnya Al-Abid. Kunianya Abu Muhammad wa yuqalu Abu Ismail. Kunianya Abu Muhammad dan dikatakan katanya bukan Abu Muhammad tapi Abu Ismail. Predikatnya sodukun. Soduk. Zahidun. Zahid. Seorang yang zuhud. Yukhti'u fi ahadisihi. Dia kadang salah dalam beberapa hadisnya dia sendiri. Menetasi dari pokok yang kesembilan. Mata sanata khamsin mata sanata khamsa asarata. Meninggal pada tahun berapa? 15. Ini serata, setelah 100. Nah. Di situ ada kho, ada tak. Tak siapa? termili Jadi termasuk misalnya Bukhari dan rizalnya termili kalau bin Bas, hadza min kibari suyukhihi rahimahullah taala kana mukillan. Apa makna kalimat ini? Ayo Abdurrahman. Dua dur, satunya dur, satunya dur. Duren, dua dur. Dur satu. Kalau dur dua, duren. <laughs> Ah, Apa, apa, apa mana kalimat ini? Ah, duren. Duluan apa? Ya, cepat-cepat jawab. Ada min kibari suyukhi rahimahullah wa kana mukillan. Ayo, apa? Okasa. Mana juret? Juret, juret juna. Diuluk juret, ngantuk. Ayo, siapa sih Ridwan? Ada min kibari suyuhi rahmatullah wa kana mukillan. Ah, nggak bunyi. Ayo. Ayo Pak Haris, Pak Haris. Hah? Apa? Termasuk kibarnya syekhnya Bukhari terus karena mungkinan dulu ini bukan itu karena orang ini sabit ini dulu riwayatnya cuma sedikit. Mukilan itu beda dengan mutawasiton, beda dengan muksiron. Kalau muksiron seribu ke atas. Berapa rawi seribu ke atas yang lebar sahabat? Tujuh orang. Karena mungkin jadi dulu sabit penuh Muhammad ini adalah seorang rawi yang hadisnya cuma sedikit mukilan. Karena Sahab itu benu Muhammad Mukilan fi riwayati al hadis ngono. Sedikit riwayatnya. Bukan termasuk muksir. Ini penjelasan dari saya bin Bas yang tidak dimuat dalam kitab takrib. Soal menasih, pertanyaan yang kedua dari Syekh bin Bas, maqala basriyun wala himsiyun wala samiyun? Ma ini ma apa? Ma apa sini? Ah, ma apa? Paris? Manafi. Apakah tidak berkata Ibnu Hajar bahwa saya sabit ini nisbahnya kepada Basro atau kepada Himso atau kepada Sam? Nah, gitu. Apakah dia ini orang Basra atau orang Hims atau orang Sam? Apakah nggak disebutkan tentang nisbahnya? Nah, muridnya bilang menkoril takrib, lah ya Syekh nggak ada. Cuma dikata apa saja? Sabit bin Muhammad al-Abid Zahid yukhti eh, fi ahadisi. nggak ada nisbah kepada negerinya. Nah. Kalau al habib bin Hajar bertakrib, Nomor ini 830. Sahabat bin Muhammad al-Abdi benar ar-Rabi'ah Muhammad bin Sabit wasayati. Nah, kof ini apa Ibnu Majah. Waqal qala al al-Aini fi Umdatil Qari. kau wa sabit bisa al-musallasah. Bisa al-musallasah fi awalihi Apa mana al fi awalihi Awalnya mana? Dinamanya namanya sabit itu dulu. Huruf awalnya bertitik di tiga titik. Sa titik di tiga. Dia Ibnu Muhammad kunyanya Abu Ismail Al-Abid As-Saibani Al-Kufi intah kalamuhu rahimallah. Kalamu damir pada siapa? Simpen pas. Ah, keliru siapa? Siapa Eh? Al-Aini jadi intah kalamuhu rahimallah, kalamnya ini, Habis sampai di situ. Sambil mengatakan zakara baladahu wa nasabahu. Jadi al ini menyebutkan negerinya sabit orang mana dan nasabnya kepada siapa disebutkan. Mana nasabnya di sini? Hmm? Ismail? Ah, siapa? Ayah Haidar? Saya bani nasabnya apa? Nasabnya. Baratnya apa? wong Kufa nasabnya kepada Saiba, Saibani. Nah, itu. Jadi sebelum mengatakan dakaro baladau wa nasabahu, yakni Al-Aini menyebutkan negerinya Sabit itu orang mana? Nasabnya kepada siapa? Kepada Saiban. Nah, negerinya ya ini Kufa. Soalun pertanyaan dari murid, ya Syekh, sodukun, apakah orang ini soduk? Nah, tapi tadi, jawabannya Syekh sadukun yukhti'u fi ahadisa. Sahabat bin Muhammad orang yang soduk tapi salah dalam sebagian dalam beberapa hadis. Lakin nau sodukun fil jumlah. Secara globalnya dia soduk. Lakin waqat lau akhta'un fi ahadisa. Kan tapi terjadi terjadi bagi sahabat ini beberapa kesalahan dalam beberapa hadis. Wa hadza laisa min akhta'ihi. Adapun hadis yang sekarang tadi kita baca itu Bukan termasuk kesalahannya sabit. Ada lahu Tadi yang kita baca tadi itu hadis yang memiliki beberapa sawahid, beberapa penguat dari riwayat yang lain, kasiro yang banyak. waliyata saqahu al-muallifu. Al-muallif siapa di sini? Nah, tur. waliyata saqahu al-muallifu. Ah, tuan. Al-muallif ini siapa Ah, Ketara rasinau. Ayo dur, duren. Satunya dur. Nah, okasa. Ayo sabo. Ah, Suraj. Ayo. Siapa? Bukhari. wah, wa, busona. Tengok itu. Bukhari. Waliyada saqahu al-mu'alif maka dikarenakan inilah Imam Bukhari membawakan hadis ini karena bukan termasuk kesalahannya sabit. Buktinya memiliki beberapa penguat dari riwayat yang lain. Wa dzali anna hadisahu huna laisa mimma fi akhta. Dan ini karena hadisnya di sini ini bukan termasuk yang ada kesalahannya. Mimma lahu syawahid termasuk hadis-hadis yang punya syawat, punya beberapa penguat dari riwayat yang lain, sahabi yang lain. Sehingga Imam Bukhari membawakan hadis ini walaupun riwayatnya melalui Sabit bin Muhammad. Paham Abu Jamil? Hah? Abu Jamil? Naam, ayo. Ingat kita angkat orang, orang Afgan. Ya, gini ya, kayak orang Afgan. Apa namanya? Apanya? Serbanya, Ayo. Imamannya. Kalau kita diapkan dulu ya hari-hari jumpa ya kayak gitu, orang kayak gitu, wah Serban kayak gitu. Tapi bafi riwayatin walikauka haqqun. Asyahid qawluhu walikauka hakun Nah. Asyahid kauluhu walikauka hakun, Nah itu. Syahid hadis ini kenapa dibawakan di sini Imam Bukhari? Syahidnya adalah walikauka hakun, Kenapa dalam judul apa? Unsu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah berseri-seri pada hari itu melihat kepada Robnya. Nah ini likok yang tadi apa? Muayana. Apa muayana? Lihat langsung. Ayana yu ayunu muayanatan. Muasi langsung. Nah. Ini syahidnya. Hadis ini yang dibawakan di sini tujuannya ini adalah ini. Taqaddama hadal hadis fi tahajud. Telah lalu hadis ini dalam tahajud lil muallif rahimallahu taala. Siapa muallif? Al-Imam Bukhari. Wa qad rawahu Muslimun aidan min turukin ukhra. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini juga dari jalan-jalan yang lain. Turuk jamak dari kata tarik. Ukhra. Waliyadha saqal muallifu min tariqi sabitin huna. Dikarenakan inilah Imam Bukhari membawakan hadis ini dari jalannya sabit. Kenapa? Karena bukan sendirian dalam membawakan lafaz seperti bahkan ada syawahid yang lain. Syahidun jamaknya syawahid. Bertadi awakhirun jamaknya awa awakhir. Ilingmu. Ilingmu Jamil. Aywal. Nah itu. <clears throat> Fadzakir fa inna fa tanfaul mu'minin. Taib. Qauluhu Qala Abu Abdullah, qala Qais bin Sa'din wa Abu Zubair an Tawusin qayyamu wa qala Mujahidun al-qayyum al-qaimu ala kulli syai. Al-qayyum maknanya yang mengatur segala sesuatu. Yang menegakkan segala sesuatu. Wa qala Umar al-qayyam bukan qayyum, bukan qayyim tapi qayyam ada tiga. Qayyum. Qayyum, Qayyim, Qayyam. Tiga. Wakilahuma matahun. Wa adil lafdatu ja'at bi'iddati riwayatin. Berkata sebenarnya bahasa lafdo. Hadil lafdo. Sepotong lafad ini. Datang bi'iddati riwayat dari Bapak idah. Datang dengan beberapa riwayat. idah, bilangan. Kalau udah. Apa bedanya iddah dan udah? Ayo. Siapa bisa bedakan? Tulisannya pada. Tulisannya sama. Iddah dan uddah. Idatun takfif, uddatun tasdid. Apa bedanya? Ain di dan ain di Ain di pakai tasdid uddah dan idah. Hah? baris. Hah? Udah bekal persiapan. Kalau tidak, beberapa. Ayo, harus dibedakan. Podo ini, ora podo makna nih, ya. Ayo, makanya perlu dibedakan. Datang dengan beberapa riwayat. Kata yang bin Bas, qayyimun wa qayyamun wa qayyum Tiga. Kama qala ta'ala Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Fa huwa qayyimus samawati wa qayyamus samawati wa qayyumus samawati. Maka Allah dia adalah qayyimus samawati, qayyamus samawati, qayyumus samawati. Kuluha sigotun mubalagotun. Tiga ini seluruhnya adalah sigo bentuk kalimat yang mananya mubalago. Paham mubalago? berlebihan. Banyak melakukan pengaturan. Qayyimun wa qayyamun wa qayyun kullu wasigatun mubalagha wa wal qaimu bi ahwali ibadi jalla wa ala. Dia Allah yang mengatur semua keadaan hambanya. Nah, maka kita mesti pasrah atas Allah Ta'ala. Setelah mengambil as, asbab. Setelah mengambil sebab, kita pasrah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semua urusan ahwal semua urusan hambanya. Mafhum? Ya ikhwah. Kita wajib mengambil sebab yang syar'i bukan sebab yang batil. Nah, antum baca kitabnya Abdul Alah. Ustaduna Abdul Alah. 500 sekian halaman. Masalah masalah pemilu. Di sana disebutkan masalah masalah sebab dan macam-macam. Nah, itu untuk cetak. Tidak cetakan sama Abu Muslim. Kitab istimewa untuk dunia hari ini. Bahkan kitab mudore'ah. Apa kitab mudore'ah? Apa kitab mudore'ah? Kitab mudore'ah, kitab barin dan kitab akan datang. Ayo. Nah, kitab mudo, mudore, kitab barin dan kitab akan datang. Itu namanya kitab mudore. Karena mudore adalah apa? Lil halwal mustaqbal. Ayo. Nah, nah, paham dong? Jadi pemuda mudorek ini salah semuanya. Ini para pemuda mudorek. Pemuda yang untuk masa dep masa depan bukan pemuda yang ketinggalan mereka bilang dengan sintingnya bahasa mereka ketinggalan apa pula ketinggalan kita orang-orang mudorek nah Mahfum? Nah, apa? Bukan fi'il mati, kita ini mudore. Mana pula kalian yang mati. Ya kan? Baik. <laughs> Jadi antum mendapatkan kitab mudorek tadi. Kinta ungu. Judulnya 500 sekian halaman, belum terjemahan. Kalau sama terjemahannya mungkin sekitar 800-an walau alam. Tebel. Kita perhatikan ini. <clears throat> Soal ma ja'at bilafdil qaim. Ini sini apa? Pertanyaan. Apakah enggak datang ya Syekh dengan lafaz qaim? Kok cuma tiga tadi qayyimun wa qayyamun wa qayyumun? Siapa ya Syekh? Ma atau kurusan aku enggak ingat. Sedikit pun aku enggak ingat selain tiga tadi. Nah. Jadi beliau sandarannya terhadap hafalan beliau yang dia tahu cuma tiga tadi yaitu yang disebutkan. Yang tiga tahu selainnya saya nggak tahu tentang pelintas. Soalun ka'anna Nawawi asara ilaiha fi muslimin. Kayaknya Nawawi mengisar kepada lafad qaim dalam riwayat Muslim. Demikian muridnya ngomong begitu. Tapi kayak Nawawi mengisyaratkan adanya lafad qaim bukan cuma tiga tadi. Jawabannya Syekh, ya mungkin. Ya bisa saja, bisa jadi. Mungkin. Ma'at tidak syai'an aku nggak ingat sedikit pun kecuali tiga tadi. Allah salah salasah. Koyimun wa koyamun wa qayyumun yang aku hafal cuma tiga. Koyimun wa koyamun wa koyumun. Saya benar ini hafal kutubu sita. Ya kan? Hafal kutubu sita. Yang beliau hafal cuma dapat tiga ini. Idza qala, idza qala bila dia berkata, Bahwasanya di sana ada lafaz qaim, ya mungkin. Nah, jadi beliau nggak mengingkari. Beliau sebenarnya tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh muridnya seakan-akan Nawawi kayak yang Nawawi mengisahkan adanya lafaz qaim. Tapi di sini kalimatnya ka'anna. Bukan pas pasti. Tapi sebenarnya juga bukan nggak menafikan tapi ya mungkin. Bagaimana hafidoh hujatun alaman lam yahfad. Ini kaidah. Siapa yang hafal dia adalah sebagai bantahan atau hujah atas orang yang tidak hafal. Kalau memang benar ada lafaz qaim ya sudah kita terima. Kalau memang ben, benar kata Syekh bin Bas, man hafidha hujatan ala man lam yahfad. Wa faqa kulli di ilmin alimun. Siapa yang bilang? Siapa? Ayat apa itu? Ayat apa? Ayat Ridwan, hafidh Al-Quran. Hah? Surat apa? Air rezeki? Surat mana? Ayo sopo. Amin Mus'ab. Mana beliaunya? Ayo Pak Idris. Bapak wakul alimun. Yusuf. Nah itu. Wa faqa kulli di ilmin alimun sama saja dengan wa man hafidha hujjatna man lam yahfad. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang ber, berilmu. Orang yang hafal adalah sebagai hujjah atas orang yang tidak hafal. Maunya kalau memang Nawawi memang punya pengetahuan bahwasanya di sana ada lafaz qaim ya, beliau hujjah. Ya, kita cuma ngikut kalau memang ben benar. Baik. Al hadis berakam sab'al awas salah sabar warba'in. Gimana? Lanjut sudah. Ya. Siapa yo? Ya? Siapa? Eh, ya? siswa lagi lah sudah siapa udah. Hmm. Subhanakallahumma Alhamdulillah, asyhadu ilaha anta